tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek! Nenek Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan Satu. seri ke-217 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Maisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Pega sebagai Wali Kada Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, dibantu oleh Priscilia, Aryo dan Renet, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Selamat menikmati. Duh, weteng rasane tugel. Oh ala Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iki lho, menono Empro, cukup tes tes tes lancar weh sembarangi. Tes, tes tes, tes. Penake sampean ngomong Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo jogo metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras wis. Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diombe saben dino metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Ya. Empro Manggata Probiotik Nutrisi Kesehatan Baca aturan pakai Mesin merasa bahagia melihat Ayuwandira berpakaian adat Mongolia dia melihat Ayu Wandira yang berdiri di depannya, seolah-olah dia sedang berdiri di depan kaca. Kau cantik sekali, Ayu. Kau seperti patung Dewi Kuan Im. Patung Dewi kesuburan yang murah hati. Di bumi Jawa ini, Dewi Kuan Im biasa disebut Dewi Sri. Ah, aku malu, Bu. Aku tidak biasa berpakaian seperti ini. Ah, kalau kau sudah biasa mengenakannya, kau tidak akan malu lagi. Tidak akan merasa canggung. Oh, sebenarnya apa maksud ibu dengan semua ini? Mengapa tiba-tiba ibu memberikan pakaian ini dan menyuruh saya mengenakannya? Entahlah anakku. Tiba-tiba aku terkenang masa mudaku ketika aku masih tinggal di seberang lautan, di daratan yang bernama Mongolia. Untung aku mempunyai seorang putri yang bernama Ayu Andira. Ah, dengan begitu, aku bisa melihat perwujudanku sendiri ketika aku masih muda. Tapi kau lebih cantik, Ibu. Ibu lebih cantik dibandingkan aku. Ah, hidungku agak pesek, Bu. Kau justru lebih sempurna, anakku. Kau merupakan perpaduan antara negeri leluhur dan bumi Jawa. Kalau aku melihat kau berdiri seperti ini, aku seperti melihat Dewi Kuan Im dan Dewi Sri bersatu padu dalam dirimu. Padang pasir di Mongolia telah bersatu dengan lembah di Pulau Jawa. Oh, alangkah cantiknya anakku. Alangkah sempurna kecantikannya. Kau lebih cantik dibandingkan ibumu. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi ibu sudah mengatakan yang sesungguhnya. Kalau bergurau, aku akan merasa senang sekali. Tapi kau hanya bergurau bukan? atau paling-paling kau hanya memuji-muji karena aku anakmu sendiri. Memuji-muji kecantikan anak sendiri memang kebiasaan seorang ibu. Tapi membohongi anak adalah kebiasaan yang kurang baik. Oh, ibu, ada apa, Bu? Ada apa? Tidak apa-apa. Oh. Kepalaku agak pusing. Aku mau istirahat sebentar, Ayu. Wandira membantu ibunya berbaring di atas ranjang. Ayu Wandira duduk di tepi ranjang. Wajahnya nampak cemas mengamati ibunya. Mesin tersenyum. Senyuman itu muncul dengan tulus, mengusir warna pucat di wajahnya. Aku takut, Bu. Aku takut kau kau ketularan penyakit wabah itu. aku takut kehilangan ibuku pernah kehilangan siapa-siapa. Manusia tidak pernah kehilangan sesuatu. Karena sebenarnya pernah memiliki sesuatu. Oh, wajahmu pucat. Matamu agak cekung. Oh, apa kau tidak merasakan sakit, Bu? Tidak. Aku hanya pusing sedikit setelah istirahat sebentar aku akan sembuh kembali. sudahlah, sekarang kolah yang menyimpan pakaian itu. Simpan, rawatlah baik-baik. Sekali waktu, kau boleh mengenakannya. Lakukanlah itu untuk mengenang sejarah kehidupan ibumu. Tidak ada apa-apa kok menangis. Sudahlah. Kata-kata ibu. Aku tidak senang mendengar kata-kata ibu. Aku jadi sedih. Kau tidak perlu bersedih hati, Ayu. Kau akan segera menjadi gadis yang dewasa. Ibu senang melihat pertumbuhanmu. Ibu senang dapat merawatmu. Sekalipun kita pernah terpisah oleh nasib yang cukup lama. Oh, Ayu. Betapa cantiknya anakku ini. Betapa manisnya putriku. Ibu. Ibu. seduh seduh Mesin menyeka air mata putrinya sambil tak henti-hentinya memberikan petuah-petuah yang berharga. Malam semakin larut, Wandira kembali ke ruangan biliknya. Dan sekarang Mesin terbaring sendirian. Karena merasa lelah dan mengantuk, akhirnya Mesin terlelap. Mesin tidur dengan pulas. Dia merasakan dirinya terhempas ke dunia lain. Dan dia melihat pintu angkasa terbuka lebar. Kemudian muncullah bayangan-bayangan di dalam mimpinya. Desa Binor. Desa Binor terbang di permukaan pikirannya. Mesin tercekam melihat pemandangan yang sangat mengenaskan. Seorang ibu meratapi kepergian seorang anaknya. Oh. Anakku. Anakku. Jangan pergi anakku. Jangan tinggalkan ibumu sendirian. Anda, anakku. Jangan renggut nyawa anakku. Jangan bawa dia pergi. Kembalilah anakku. Kembalilah anakku. Pada saat lain, Mesin melihat seorang laki-laki tua meratapi kematian istrinya. Ah, Nyi, sampai hati kau pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian, Nyi. Aku takut. <laughs> Kenapa semuanya akhirnya pergi? Jahanam. Nyakit jahanam. <laughs> Telah kau renggut orang-orang yang kucintai. Kau renggut nyawa mereka satu persatu dengan puas. <laughs> penyakit jahanam. Akan kubalas perbuatan. Ayo, kemarilah penyakit jahanam. Bunuhlah aku. Bawalah aku sekalian pergi. Pada saat lain, Mesin seperti melihat bayangan yang lebih memilukan hati. Seorang anak kecil duduk menangis tersedu-sedu, sementara orang tuanya sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Biung, Biung, jangan pergi, Yung. Ayah, jangan pergi. Aku takut. Aku takut sekali, Yung. Dan pada saat yang lain lagi, Sin melihat bayangan dua ekor anjing hutan. Dua pasang mata mengincar bangkai manusia dari tempat yang gelap. Dua ekor anjing hutan itu muncul bagaikan kesurupan Batara Kala. Mereka segera menyergap dan mencabik-cabik mayat seorang bocah. Salah satu di antaranya menggerogoti leher si bocah yang sudah tak bernyawa. Yang seekor lagi menarik-narik pahanya dengan giginya yang tajam dan runcing. Besin marah sekali. Diambilnya... Pergi! Kurang ajar. Binatang setan. Kau bunuh kau. Kau bunuh kau. Ya. Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi. Didukung oleh PT LG, Samsung, Sharp, Panasonic, Toshiba, Electrolux, Midea dan Sanken. Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi menyediakan berbagai macam barang elektronik. Mulai dari AC, LCD TV, LED TV, mesin cuci, lemari es, parabola, CCTV, dan beragam barang elektronik lainnya. Semua ada hanya di Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi. Semua merek dari brand ternama ada di sini. Jaya Elektronik, Jalan Gajah Mada 171 Genteng Banyuwangi. Telepon 845690 atau 0821 43 180087. Ingat elektronik, ingat Jaya Elektronik. Pas harganya, pas barangnya. baru saja bermimpi. Minumlah, Bu. Minumlah supaya hatimu tenang kembali. Mimpi buruk. Aku baru saja mimpi buruk sekali. Ibu mimpi tentang apa? aku melihat kembali bayangan-bayangan mengerikan di desa Binor. Sungguh mengerikan. Mengapa ada penderitaan seperti itu di muka bumi? Oh, sudahlah. Jangan lagi memikirkan desa Binor. Ibu sudah membantu mereka. Sekarang ibu harus menjaga kesehatan ibu sendiri. Tidak, Ayu. Aku tidak boleh mencengkram kepentinganku sendiri dan mengenyampingkan kepentingan orang banyak. Aku harus kembali ke Binor. Oh, jangan, Bu. Jangan. Kasihanilah aku. Aku tidak apa-apa. Aku sudah istirahat sebentar. Sekarang aku sudah segar kembali. Nah, coba tolong panggil Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan. Oh, Ibu tidak mengerti mengapa ibu nekat seperti ini. Mengapa harus kembali lagi ke desa penuh bahaya itu? Ibu ingin ketularan penyakit wabah? Tidak, Ayu. Apa kau tidak percaya pada ibumu? Aku bisa menjaga diri dengan baik. Aku bukanlah seorang tabib yang senang berbuat ngawur. Aku akan berjaga-jaga Kau tidak akan kehilangan siapa-siapa. Percayalah. Nah, cepat panggilkan Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakih Pamintihan. Ayu, tolong panggil mereka. Aku membutuhkan bantuan mereka malam ini juga. Oh, mengapa kau masih berdiri di situ? Cepat panggil mereka sementara ibu akan berpakaian. Sekarang, Nyai. Sekarang Nyai akan kembali ke Binor. Ah, kami sedang berusaha mencari daun uh, janggakannya, Nyai. Nyai tidak usah terburu-buru. Aku harus segera kembali, Bapak Rake. Aku tidak bisa tidur pikiranku selalu pergi ke desa Binor. Aku tidak bisa tidur sementara orang-orang menunggu pertolongan. Ah, tapi Nyai juga membutuhkan istirahat. Aku sudah istirahat, Bapak Wali Kadep. Aku sudah tidur sebentar. Aku kira cukup. Ah, kalau begitu, baiklah. Ayo, naiklah Kakang Rake. Ah, silakan, silakan naik, Nyai. Mesin segera naik ke atas kereta sambil mencinjing sekeranjang daun-daunan. Ayu Wandira nampak sangat kesal karena ibunya nekat pergi juga. Tapi gadis itu mengantarkannya sampai ke pintu halaman. Aku pergi dulu, Ayu. Kau tidak usah khawatir. Ibumu akan segera kembali lagi. Nah, ayo Bapak Wali Kadep. Ah, baik, Nyai. Ya, ya, ya. Her, her, ya, ya, ya. Mengapa dia masih juga kembali ke Binor? Apa aku kesal sekali. Seringkali aku kesal melihat sikap ibu yang keras. Keras seperti batu hitam itu Ayuan tidak gelisah. Apalagi setelah pagi harinya Mesin masih juga belum kembali. Hatinya semakin gelisah. Dia takut ibunya ketularan penyakit wabah. Ayu duduk dengan kesal di ruangan biliknya. Seharian dia menunggu ibunya kembali dari desa Binor. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Ayu pergi menemui Cakradara di ruangan biliknya. Saat itu Cakradara sedang ditemani kuda merta. Oh, Ayu? Hmm, apakah saya tidak mengganggu Tuan berdua? Sama sekali tidak. Kami tidak sedang membicarakan sesuatu yang penting. Oh, saya kesal. Hati saya kesal. Mengapa? Apa yang membuatmu kesal, Ayu? Ayu kemudian menceritakan sikap ibunya yang keras bagaikan batu hitam. Dia mengeluh. Dia tidak mengerti mengapa ibunya mempunyai pendirian yang aneh. Ibumu seorang tabib yang hebat, Ayu. Kau harus bangga mempunyai ibu seperti Nyai Paricara. Dia ingin bertanggung jawab pada pekerjaannya, pada panggilan hidupnya. Sekalipun dia harus mengorbankan keselamatan hidupnya. Iya. Kadangkala orang harus memilih satu di antara dua. Tapi menurut pendapatku, mengorbankan pendirian yang sudah berurat berakar dalam diri seseorang bukanlah pekerjaan yang mudah. Ibumu yakin bahwa apa yang dikerjakannya merupakan tugas yang tidak boleh diingkarinya. Dia akan merasa sangat berdosa jika sampai mengingkarinya. Itulah sebabnya ibumu kembali ke desa. Menular yang ganas Tuan Cakradara. Ibu bisa ketularan penyakit itu. Aku sudah berusaha memperingatkannya. Juga Bapak Wali Kadep dan Bapak Rake Pamintihan tidak kurang-kurangnya memberi nasihat. Kami semua berusaha mencegah ibu agar jangan sampai kembali ke desa Binor. Tapi begitulah, Nyai Pan hebat. Dia sudah sangat ternama. Tapi barangkali dia belum puas. Dia masih terus mengejar nama baik, nama harum untuk dirinya sendiri. Sehingga dia melupakan keselamatannya sendiri. Ayuh. Janganlah memberikan penilaian terlalu murah kepada ibumu. Dia orang yang bercita-cita besar. Dia ingin mengabdi pada kemanusiaan. Dia ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan hidup orang-orang desa. Kita harus menghargai usahanya itu, Ayu. Tuan Cakradara, saya datang kemari tidak untuk mendengar Tuan membenarkan sikap ibu. Saya datang untuk mencari dukungan. Ayu, Aku tidak bermaksud membenarkan siapa-siapa. Tapi kukira tidak ada yang bisa menyalahkan sikap ibumu. Apakah menolong orang itu salah? Menolong orang memang tidak salah, Tuan. Tapi keranjingan menolong seperti ibu kurang pada tempatnya. Ayo. Tidak banyak orang yang bisa memahami sebuah cita-cita yang besar, yang luhur, seperti yang dimiliki Nyai Paricara. Aku memang belum lama mengenal ibumu. Tapi aku dapat memahami pendiriannya sebagai seorang tabib. Kadangkala aku melihat ibumu bekerja sampai jauh malam. Tanpa merasa lelah. Ngeluh. Semua itu dilakukan dengan penuh kepercayaan. Dengan rasa yang tulus demi pengabdiannya kepada sesama hidup. Tapi saya tidak rela kalau sampai ibu justru menjadi korban karena cita-citanya. Kau tidak usah takut, Ayu. Kau dengar, ada suara kereta datang. Oh, ibu. Iya, ibu sudah datang. sampai jauh malam baru kembali. Ibu tidak bisa pulang sebelum menyelesaikan pekerjaan ibu. Ada apa, Ayu? Oh, aku takut, Bu. Sejak semalam aku gelisah menunggu ibu. Aku hampir tidak bisa tidur. Sekarang kau boleh tidur dengan nyenyak. Ibu sudah menyelesaikan pekerjaan ibu dengan baik. Oh, ibu. Kau kelihatan lemah sekali. Wajahmu bertambah pucat. Aku tidak apa-apa. Oh, jangan-jangan kau sakit, Bu. Jangan-jangan kau ketularan penyakit wabah itu. Aku tidak apa-apa, anakku. Oh. Kau tidak percaya? Aku masih cukup kuat. Bahkan aku masih cukup kuat untuk bermain-main dengan jurus. Kau mau mencobanya? Hiya, ibu. Hiya, iya, jangan bu. Hiya, alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, probiotik. Baca aturan pakai. Iya, Mesin segera menyerang Ayu Wandira. Gerakannya ternyata masih cukup lincah. Ayu Wandira terpaksa berlompatan ke sana kemari untuk menghindari serangan ibunya. Wali Kadep dan Rakeh pamuntihan tersenyum lega. Tapi mendadak mesin berhenti menyerang dan dia berdiri terhuyung-huyung. Oh, Ibu, kau tidak apa-apa, Bu? Tidak, Ayu. Aku aku tidak apa-apa. Oh, Ibu. Oh, Bapak Rakeh. Oh, Bapak Rakeh, ada apa dengan Ibu? Nyai, Nyai, kau tidak apa-apa, Nyai? Nyai, Nyai jangan terlalu memaksakan diri. Seharusnya Nyai istirahat. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit lelah. Oh, Bapak Rake, dia muntah-muntah. Lihatlah, kakinya gemetaran. Oh, Ibu, kau sakit, Bu. Kau pasti sakit. Tidak, Ayu. Aku tidak sakit. Aku hanya merasa pusing sedikit. Oh, wah, ibu! Bapak Rake, tolong! Bapak Wali Kadep, tolong ibu! Tolonglah ibu! Rakeh pemintihan segera melompat, menangkap tubuh mesin yang akan terkulir jatuh. Kemudian bersama Walik Kadep, dia membopongnya ke ruangan pendopo. Meisin pingsan beberapa saat lamanya. <gasps> Ibu, aku tahu kau sakit. Kau tidak bisa menutup-nutupinya. Aku tahu, Ibu. Kau sebenarnya sedang sakit. Oh, tolonglah Ibu, Bapak Rake. Tolonglah Ibu. Pak, ah, Ayu, tenanglah. Aku kira ibumu tidak apa-apa. Dia hanya kurang istirahat. Tubuhnya sangat lemah. Itulah yang membuat kepalanya pusing. Ibu hampir tidak makan dalam dua hari ini. Dia terus-menerus memikirkan wabah penyakit menular itu. Oh, ah, oh, ah, ayo, oh, Bu di sini, Bu. Oh, syukurlah kau sadar kembali. Uh, sebaiknya Nyai berbaring di ruangan dalam saja. Tidak usah, Bapak Rake. Aku merasa lebih enak sekarang. Di sini angin, Nyai. Oh, benar, Bu. Lebih baik Ibu tiduran di dalam. Di sini angin. Di dalam panas. Justru angin ini membuatku merasa lebih nyaman. Sudahlah, kalian tidak perlu mencemaskan aku. Oh, aku tidak apa-apa. Mm, makan ya, Bu. Biarlah. Ayu ambilkan bubur santan. Ibu tunggu saja di sini. Ayu, aku belum merasa lapar. Oh. Nanti kalau ingin makan, aku akan mengambil sendiri. Kau duduk saja di situ. Nah, begitu. Duduklah. Ah, Bapak Rake. Bapak Wali Kada. I iya, Nyai. Aku merasa sangat lega. Aku sudah berbuat sesuatu untuk warga desa Binor yang sedang ditimpa malapetaka. Iya, iya. Aku tidak tahu Apakah pekerjaanku akan sia-sia? Ataukah sebaliknya ada hasilnya? Sudahlah, Nyai. Serahkan semuanya ke tangan Dewata aku. Yang penting, Nyai sudah berbuat sesuatu untuk menolong sesama hidup. Ah, kami sendiri sebenarnya merasa sangat malu, Nyai. Terus terang kami mengakui kami takut mengikuti Nyai masuk wilayah Binor. Sekalipun kami laki-laki, tapi kami justru merasa takut. Maafkanlah kami, Nyai. Seharusnya kami membantu Nyai menolong warga desa itu. Dan bukan hanya menunggu di tengah jalan, seperti perilaku para pengecut. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Sekalipun tidak ikut masuk desa Binor, tapi Bapak berdua berdua sudah banyak membantu saya. Bapak berdua mempunyai andil yang besar dalam setiap pekerjaan saya. Ah, maaf, Nyai. Apapun yang kami lakukan sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang telah Nyai lakukan. Sekarang kami benar-benar menyadari bahwa Nyai Paricara adalah seorang pejuang besar Nyai telah mengerjakan bermacam-macam pekerjaan yang besar. Sedangkan kami, kami masih seringkali merasa takut, merasa gentar menghadapi bahaya sebagai akibat dari panggilan hidup kami. Kami benar-benar merasa kecil dibandingkan Nyai. Kami silau melihat cara hidup Nyai yang dikelimangi cahaya cemerlang cahaya keberanian, cahaya pengabdian yang luar biasa dahsyatnya. Bapak Rake, sudahlah. Aku tidak pantas mendapat pujian seperti itu. Kalau memang kau menganggap apa yang kulakukan adalah sesuatu yang baik, yang pantas ditiru, kau juga boleh ikut melakukannya. Sebaliknya, kalau kau menganggap tidak pantas dicontoh, janganlah mencontohnya. Kalian bebas menentukan sikap. Selama ini, aku memang seringkali mengajari kalian bagaimana cara meramu daun-daunan. Tapi bukan berarti aku Aku lebih pandai dari kalian. Aku mendapat ilmu itu juga dari orang lain, dari Bapak Wong. Kita ini sederajat, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Bahkan kita seringkali bertukar pikiran. Manusia pada dasarnya sama kodratnya juga sama. Kalau ada yang berbeda, semua itu disebabkan oleh karma hidupnya masing-masing. Oh, Bu, lihat Bu, ada orang-orang datang kemari. Thank you. orang setengah tua dan lima orang laki-laki berdiri di pintu pagar halaman pondok. Dua orang di antara mereka membawa obor. Wali Kadep dan Rake Pemintihan bergegas menemui mereka. Kemudian kembali lagi untuk melaporkannya kepada Maisin. Oh, mereka warga desa Binor, Nyai. Mereka ingin bertemu Nyai. Suruh mereka naik ke ruangan pendopo, Bapak Rake. Oh, iya, baik, Nyai, baik. Oh, mari saudara-saudara, mari. Naiklah ke ruangan pendopo. Nyai Paricara sangat senang menerima kehadiran kalian. <laughs> ayo, ayo, datanglah kemari, ayo. Nah, jangan sungkan-sungkan. Inilah pondok Nyai Paricara. Disinilah beliau tinggal. Di desa Pasuruan satu ini. Kalian tidak usah malu-malu Katakan saja apa yang ingin kalian sampaikan kepada Nyai. Ayo, silakan. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai keperluan yang penting? Saya juga baru saja kembali dari Binor. Kami datang kemari hanya untuk mengucapkan terima kasih, Nyai. Eh, Nyai telah menolong anggota keluarga kami yang terserang wabah penyakit menular. iya, eh, Nyai Nyai telah menyelamatkan anak gadis saya. <laughs> Terima kasih Nyai. Eh, saya tidak dapat membalas budi baik Nyai Paricara. Eh, saya hanya bisa berdoa agar Dewata Agung senantiasa memberkati Nyai sekeluarga. Uh, iya, iya. Aku ingat. Kemarin malam aku datang ke rumah kalian. Ah, Nyai telah menolong anak laki-laki saya, Nyai. Sekarang dia sudah mau makan seperti biasa. Sepertinya dia sudah sembuh, Nyai. Saya hampir-hampir tidak percaya bahwa anak saya sembuh kembali. Oh, Nyai Paricara, dengan apa aku harus membalas jasamu ini? Ibu tidak perlu membalas apa-apa. Dan sebenarnya, Bukan saya yang menyelamatkan putra ibu. Kalau putra ibu dapat sembuh kembali, itu karena pertolongan tangan-tangan Dewata Agung. Tapi Nyai yang telah mengobatinya. Nyai telah memberinya ramuan daun-daunan. Semula saya telah putus asa, Nyai. Beberapa saat lamanya setelah Nyai pergi, saya terkejut. Tiba-tiba anak saya bisa bangun, duduk dan minta minum. Dan sekarang dia sudah mau makan cukup banyak, Nyai. Badannya tidak panas lagi dan perutnya lemas kembali. Ibu harus mengucapkan puji syukur kepada Dewata Agung. Mari kita simak bincang-bincang dua ibu rumah tangga berikut ini. Oh saya itu cuma ibu rumah tangga, Bu. Tapi jangan salah, ibu rumah tangga itu berat juga loh kerjaannya. Gak ada putusnya. Ah, zaman serba elektronik begini kan semuanya bisa lebih ringan bu elektronik apa saya itu apa ya nggak punya rusak semua udah mahal-mahal beli rusak malah ngerepotin bu begitu ya tempat belinya kali yang salah apa bedanya ya beda untuk semua jenis barang elektronik hanya di Jaya Elektronik Genteng bu asik LCD TV, mesin cuci, lemari es, parabola, CCTV, kamera digital dan handycam alat-alat karaoke, dan beragam alat elektronik lainnya semua ada. Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi didukung oleh PT LG, Samsung, Panasonic, Toshiba, Sharp, Electrolux, Midea dan Sanken. Jaya Elektronik, Jalan Gajah Mada 171 Genteng Banyuwangi, telepon 845690 atau 0821 43 87. Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi, pas harganya, pas mutunya. Semua ini terjadi karena kemurahan hati di Dewata Agung. Maaf, Bapak-bapak. Apakah cukup banyak di antara mereka yang selamat? Uh, cukup banyak juga. Kalau tidak salah, Nyai telah menyelamatkan lebih dari 50 orang. Dan kami datang kemari atas nama seluruh warga desa Binor. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyai Paricara. Uh, lalu, bagaimana mereka yang tidak dapat diselamatkan? Hah? Kami tidak tahu nasib apa yang telah menimpa warga desa yang lain. Selama ini, kami hanya sibuk mengurusi keluarga kami sendiri. Hah, maklumlah, suasananya tidak memungkinkan. Kami masing-masing dicekam rasa ngeri. Kami takut kehilangan anggota keluarga kami. Dan dan kami takut penyakit wabah itu menular pada diri kami sendiri. Kami kami benar-benar tidak sempat mengurusi warga desa lain yang tidak bisa diselamatkan lagi. Maaf, Bapak. Kalau nanti suasana sudah menjadi tenang kembali, saya mohon mereka yang telah berhasil selamat hendaknya mengurus jenazah para korban. Saya sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ada di antara mereka yang tergeletak di tepi jalan. Ada yang tersungkur di sudut-sudut ruangan. Bahkan saya sempat melihat mayat seorang bocah digrokoti dua anjing hutan. Iya, Nyai. Setelah kami kembali ke desa Binor nanti, kami akan menyampaikan pesan Nyai kepada warga desa yang selamat. Kami akan segera menguburkan mereka sebagaimana mestinya, Nyai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu jangan terlalu lama meninggalkan Binor. Kalian masih harus menunggu anggota keluarga yang baru saja selamat dari bahaya maut. Mereka masih perlu dirawat dengan baik. Mudah-mudahan saja mereka segera sembuh kembali dan sehat seperti sedia kala. Baiklah, Nyai. Sekarang kami mohon diri. Sekali lagi terima kasih atas pertolongan Nyai Paricara orang yang sederhana. Oh, mereka nampak gembira sekali, Bu. Salah seorang di antara mereka sampai menangis karena gembira. Sayang sekali, kalau saja mempunyai persediaan daun janggakannya yang cukup banyak, kita masih bisa menyelamatkan beberapa orang lagi. Ah, sayang sekali. Jadi sekarang ibu yakin wabah penyakit menular itu dapat diobati dengan daun janggakannya? Sepertinya aku yakin, Ayu. Aku dapat mengingat dengan baik mereka yang jatuh menjadi korban dan nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi. Semuanya tidak memperoleh ramuan daun janggakannya. Sedangkan mereka yang sempat minum daun janggakannya rata-rata dapat disembuhkan. Jadi kesimpulannya ialah daun janggakannya mempunyai khasiat yang sangat ampuh untuk menangkal wabah penyakit magele. Tapi sayang sekali, persediaan kita sangat terbatas. Ah, Ayu, ini sudah malam. Lebih baik kau segera tidur. Ibu juga harus tidur. Iya. Iya, ibu akan tidur, Ayu. Ada apa? Mengapa kau memandang ibumu terus-menerus? Aku tidak apa-apa. Kau tahu sendiri. Baru saja aku sudah makan, walaupun hanya sedikit. Sudahlah, tidak usah mencemaskan ibumu. Ibumu tidak apa-apa. Ibu, ada apa? Adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan? Katakanlah. Hmm, uh, mengapa ibu tidak pernah pergi menemui ayah di ruangan belakang? Apa? Apa katamu? Mengapa ibu tidak pernah bercakap-cakap dengan ayah? Tidak pernah berbincang-bincang dengan ayah? Apakah ibu masih belum bisa memaafkan ayah? Ayu. Mengapa kau tiba-tiba berbicara soal ini? Sudahlah, tak ada perlunya kau mengungkit-ungkit soal itu lagi. Baiklah, Bu. Aku tidak akan mengungkit-ungkit soal itu lagi. Maafkan aku. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu, anakku. Sebenarnya, apa yang kau inginkan dari ibumu? Ayu bicaralah Katakanlah, sebenarnya apa yang kau inginkan dari ibumu ini? Aku tahu, ibu tidak mungkin memenuhi keinginanku. Mengapa tidak mungkin? Tak ada yang tak mungkin terjadi di muka bumi ini. Semuanya serba mungkin. Tak ada yang tetap. Semuanya bisa saja berubah setiap saat. Hanya yang maha sempurna yang tidak berubah karena memiliki sifat-sifat keabadian. Ayolah, kau harus mengatakannya. Siapa tahu aku dapat meluluskan keinginanmu. Aku hanya ingin orang tuaku hidup berdampingan secara rukun, seperti orang-orang tua yang lain. Tapi selama ini, aku tidak pernah melihat ibu menegur ayah. Ibu tidak pernah menyapa ayah. Mengapa, Bu? Sepertinya ibu jijik sekali berdekatan dengan ayah. Sepertinya Ibu melihat barang yang busuk. <clears throat> apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Sakit ya? Hmm. Sakit apa, Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah. Ada apa lagi, toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumatung maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak eh, mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, boes. Walam, Mbak Yu. Wes tahu Empro toh? Obat tetes mangga probiotik itu. Apa kui? Lah ya wes cepat beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. sekarang sudah berubah, Bu. Percayalah, ayah sangat menyesali dosa-dosanya di masa lalu. Ayah selalu menangis jika bercerita padaku tentang dosa-dosanya di masa lalu. Sekarang ayah sudah menjadi orang baik, Bu. Dia tidak jahat lagi. Memang ibu lebih bijaksana, lebih cerdas dibanding ayah. Tapi ayah cukup baik. Setidak-tidaknya, dia berusaha untuk hidup baik. Bukankah itu sudah cukup, Bu? <sighs> Jadi bagaimana, Ayu? Aku ini harus bagaimana? Aku hanya ingin ibu merubah sikap terhadap ayah. Janganlah ibu menjauhi ayah seperti kotoran yang tidak pantas dilihat. Kasihan ayah, Bu. Dan ibu dapat merubah sikap terhadap ayah. Saya akan sangat bahagia. Dan saya tidak menginginkan apa-apa lagi. anakku. Ayu Wandira, anakku. Baiklah. Di dunia ini, aku tidak mempunyai sesuatu yang pantas menjadi kebanggaanku. Aku dapat bertahan hidup hingga sekarang hanya karena kemurahan Dewata Agung. Sepanjang malam, aku senantiasa berdoa. Aku tidak ingin meninggalkan dunia fana ini sebelum bertemu dengan Ayu Andira, putriku. Baiklah, Ayu. Kalau kau menginginkan hal itu, Jangan khawatir. Ibu akan meluluskannya. Nah, sekarang di mana ayahmu? Di belakang, Bu. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Ah, apa yang biasanya dilakukannya malam-malam seperti ini? Dia biasa menulis syair, Bu. Kalau dia tidak bisa tidur dan hatinya dicekam kesepian, Ayah selalu menulis syair di atas rontal. Hanya itu yang bisa dikerjakannya. Hanya itu yang bisa menghibur hatinya. Ah. Ayo, kalau ibu mau merubah sikap, apakah benar-benar kau akan merasa bahagia? Oh, Bu, kalau ibu mau memaafkan ayah dan merubah sikap, dan ibu mau hidup berdampingan bersama ayah seperti orang tua yang lain, aku akan bersorak gembira. Aku akan berteriak ke segala penjuru. Hai, lihatlah. Aku sekarang benar-benar mempunyai seorang ibu dan seorang ayah. Inilah ibuku. Namanya Nyai Paricara. Dan inilah ayahku. Namanya Arya Dwi Pangga. Ibuku seorang wanita yang cantik jelita dan ayahku seorang pria yang gagah perkasa. Lihatlah, bukankah mereka merupakan pasangan yang cocok sekali? Lihatlah, ibuku tersenyum manis dan ayahku. Sudahlah Ayu, oh. jangan keras-keras. Ini sudah malam. Ayu Bu, ayo kita temui ayah. Dia pasti senang sekali kalau ibu mau berbicara kepadanya. Ayo, Bu. kalau memang begitu keinginanmu. Baiklah. Ayo. Ayo kita temui ayah. Mudah-mudahan saja dia belum tidur. Ayu Wandira segera menggandeng tangan ibunya, dan mereka melangkah ke ruangan belakang. Lampu ruangan belakang masih menyala. Kemudian mereka mengetuk pintu perlahan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.